Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke 10 Masehi. Yang terakhir kita membahas poin ke-37 bahwasanya dalam beragama ini kita harus pasrah kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah dan Rasulnya supaya tidak bingung, supaya tidak munafik, supaya tidak kufur. Dan kita telah membahas masalah itu panjang lebar satu pertemuan kemarin ya. Sekarang kita masih lanjutannya. Poin 37, 38, kemudian nanti kalau ada waktu 39 masalah yang baru lagi tentang Al-Isra wal Mi'raj. Poin ke-37 Qala Syekhul Musannif Rahimahullahu ta'ala Wala yasihul imanu birru'yati Li ahli, li ahli daris salami Liman i'tabaraha minhum biwahmin Au ta'awwalaha bifahmin Beliau Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah ta'ala mengatakan tidak dianggap sah atau tidak dianggap benar keimanan terhadap ru'yah melihat Allah di surga nanti untuk ahli surga bagi siapa yang menganggapnya sebagai praduga atau mentakwilkannya dengan pemikirannya id Kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati tarkit ta'wili wa luzumi at-taslimi wa alaihi dinul muslimin Sebab penafsiran ru'yah melihat Allah di surga nanti dan setiap pengertian yang disandarkan kepada Rob yaitu penafsiran semua sifat-sifat Allah adalah dengan tidak mentakwilkannya dan dengan kepasrahan itulah sandaran agama kaum muslimin Wa man lam yatawaqqan nafya wa tashbiha zalla wa lam yusifit tanziha. Barang siapa tidak menjauhi an-nafyi peniadaan dan tasbih penyerupaan sifat Allah maka akan tergelincir dan tidak benar pensuciannya terhadap Allah. Kemudian kata beliau lagi, "Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah." Karena Rabb kami yaitu Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat-sifat keesaan dan sifat-sifat kemahatunggalan. Sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan makhluk. Ya. Itu adalah matanya. Sekarang coba kita masuk kepada syarahnya. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebelum kita bahas lebih dalam dalam masalah asma dan sifat yang kita banyak berbicara mulai dari awal pertemuan yang lalu, insyaallah yang selalu ngikuti, insyaallah mudah memahaminya. Takwilnya sifat itu adalah dengan meninggalkan takwil. Itulah takwilnya. Kalau mentakwil-takwil dengan pemikiran, dengan praduga, maka malah dia akan tersesat. Jadi kita harus meninggalkan nafi, meninggalkan penolakan-penolakan. Sifat ini ditolak, ditolak. Itu kita tinggalkan cara-cara model gitu dan kita juga menjauhi tasbih. Jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah jangan ditolak, ditetapkan. Tapi Allah jangan dirupakan dengan makhluknya. Yang ini kaidahnya sudah jelas di dalam surat Ash-Shura, laisa kamitslihi syai'un wa Al samiul basir. Dijelaskan di situ Allah punya nama dan sifat tapi tidak sama dengan makhluknya. Maunya itu mensucikan Allah. Ternyata bukan mensucikan Allah, malah tergelincir, melenceng jalannya. Allah itu identik dengan sifat Maha Esa, Maha Tunggal. Demikian pula dalam sifat-sifatnya Allah benar-benar Maha Esa dan Tunggal. Tidak sama dengan makhluknya. Itu penjelasan secara global. Kemudian penjelasan secara terperinci. Diterangkan tadi wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salami limani tafaraha minhum biwahmin au ta'awwalaha bifahmin. Tidak dianggap benar. Tidak dianggap sah keimanan terhadap ru'yah melihat Allah bagi ahli Darussalam. Darussalam itu adalah syurga. Syurga itu namanya diantaranya Darussalam. Punya nama banyak. Dari namanya aja menyenangkan. Darussalam. Yaitu negeri yang penuh dengan kedamaian, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan. Sehingga ada negara yang niru. Negara Brunei Darussalam. Jadi Darussalam itu sifatnya surga. Tidak dianggap namanya surga ya, tidak dianggap sah, tidak dianggap benar iman kita tentang ru'yah melihat Allah bagi ahli surga itu kalau kita menganggap itu sebagai praduga atau ditakwil. Enggak, bukan melihat Allah, itu melihat nikmatnya Allah, melihat kebesaran Allah. Nah, berarti enggak benar iman kita. Itu namanya takwil. Kan banyak yang mengatakan gitu. Enggak, bukan melihat Allah, melihat nikmatnya Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Enggak, melihat Allah. Jangan ditakwil-takwil. Jadi harus kita meyakini sebagaimana hakikatnya kita benar-benar pasrah kepada Allah, pasrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemikiran kita, pemahaman kita kita tundukkan untuk pasrah kepada Allah dan Rasulnya Walaupun mungkin secara akal tidak masuk akal, berarti akal kita itu yang disalahkan. Bukan dalil mengikuti akal, tapi akal mengikuti dalil yang pasti selalu cocok, selalu sesuai. Kemudian kata beliau, "Idza kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila ar-rububiyyati bi tarki ta'wil waluzumit taslim." It ya. Sebab penafsiran ru'ya penafsiran ru'ya melihat Allah nanti di surga dan juga penafsiran setiap sifat-sifat Allah, semua sifat Allah. Cara menakwilkannya adalah dengan meninggalkan takwil. Itulah takwilnya. Takwilnya adalah meninggalkan takwil. Kemudian termasuk takwilnya pula adalah pasrah. Enggak usah diputar-putar. Enggak usah diputar-balikkan. Oh ini maknanya gini, maknanya gitu. Akhirnya orang tambah bingung. Akhirnya orang itu nanti cenderungnya untuk pinter-pinteran mentakwil. Kalau ahli sunnah itu sederhana, enak, gampang. iman ya apa adanya. Kalau nggak paham, ya pasrah kepada Allah. Kita fahami yang kita faham maknanya, hakikatnya, kaifiahnya, wallahu a'lam. Dan kita tidak masuk mendalam hal-hal yang memang kita dilarang masuk ke dalamnya secara mendalam. Karena termasuk bid'ah. Di antara sifat ahli bid'ah itu dalam masalah asma dan sifat mereka suka masuk sangat mendalam yang di sana melampaui kapasitas akal seorang manusia. Masuk terlalu mendalam. Yang seseorang dilarang masuk ke dalamnya. Itu di antara cirinya ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah wal jamaah yang dibahas yang ada dalilnya saja. Yang enggak ada dalilnya enggak dibahas, selesai kita mengatakan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Kita mendiamkan yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Kita berjalan sebagaimana berjalan, kita berhenti sebagaimana mereka berhenti. Sudah selesai, selamat, mudah sekali. Wa alaihi dinul muslimin itulah sandaran agama kaum muslimin. Inilah cara beragama yang benar yaitu agama dengan iman, dengan pasrah kepada aturan-aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membawanya kepada pemikiran-pemikiran takwil-takwil, hawa nafsu, penyelewengan dan yang lainnya. <clears throat> Wa man lam nafya wat tashbiha zalla wa lam yusifit tanzih. Barang siapa yang tidak menjauhi an-nafi, nafi, peniadaan dan tasbih, penyerupaan sifat Allah, maka akan tergelincir dan tidak benar pensuciannya terhadap Allah. Jadi di sini beliau menerangkan tentang dua kelompok. Kelompok yang pertama itu suka menafi-nafikan. Allah itu tidak gini, Allah tidak gini, Allah tidak gini, Allah tidak tidak tidak, terus tidak. Dia banyak mengingkari. Ada lagi kelompok yang menetapkan tapi dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini dua-duanya nggak benar. <clears throat> yang lalu pernah kita bahas di awal-awal terutama ketika masih di Masjid An-Nur yaitu bahwa kaidah dalam memahami asma dan sifat menurut ahli sunnah wal jamaah itu adalah itbatun mufassal wa mujmal menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah secara terperinci. Penetapannya itu terperinci. Allah itu begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Terperinci penetapannya. Allah mencintai, Allah meridhai, Allah turun ke langit dunia, Allah murka, Allah punya wajah, Allah menetapkan banyak penetapannya, terperinci. Sementara kalau penafian, peniadaan itu malah global. Global, sedikit sekali peniadaan-peniadaan. <clears throat> Contohnya misalnya kul wallahu ahad, kul huwallahu ahad penetapan. Allahu as-samad penetapan. Lam yalid wa lam yulad peniadaan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad peniadaan nafi. Kemudian juga di dalam ayat kursi jadi kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, yang paling banyak itu malah penetapan. Penetapan, perinci. Peniadaan itu malah sedikit, global. Nah, ahli bid'ah dalam hal ini itu malah berbeda. Menetapkan untuk Allah itu malah sedikit. Allah itu begini, begini, begini itu sedikit. Kalau antum masuk ke kepada kitab-kitab akidah lain ya, selain akidahnya salafus saleh. Itu lebih banyak malah menafikan. Allah itu tidak gini, Allah tidak gini, Allah tidak gini, Allah tidak gini, Allah tidak gini, Allah tidak. lupa ya banyak Allah tidaknya. <clears throat> Jadi seperti itu. Jadi kita jauhi nafi, peniadaan. Nah, mereka-mereka yang meniadakan sifat bagi Allah. Allah itu tidak gini, Allah tidak gitu, Allah tidak dilihat. Tujuannya adalah mensucikan Allah. Maksudnya adalah mensucikan Allah benar-benar supaya Allah itu suci, tapi ternyata mereka malah tergelincir, malah akhirnya mereka menyeleweng, malah akhirnya mereka mengingkari sifat Allah. Tidak benar pensuciannya kepada Allah. Maunya mensucikan Allah. Nah, kelompok yang satunya lagi menetapkan tapi sekaligus juga menyerupakan. Wajahnya Allah sama dengan wajah manusia. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Allah turun seperti manusia, turun. Nauzubillah. Ini tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar bagaimana yang telah kita bahas, sifat-sifat Allah ditetapkan sebagaimana adanya tapi tidak diserupakan dengan makhluknya. <clears throat> Kenapa? Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Karena Rabb kami Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat keesaan. Sebagaimana Allah itu Maha Esa, semua sifatnya Allah juga sifat-sifat yang Esa, miliknya Allah, tidak sama dengan makhluknya. Man'utun binu'util fardaniyah dan juga Allah itu disifati dengan sifat-sifat kemahatunggalan. Allah Maha Tunggal. Demikian pula semua sifatnya Allah itu khusus Allah, tidak sama dengan makhluknya. Laisa fi maknahu ahadun minal bariyah tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan makhluk. Ya. Jelas atau tidak terangannya? Jelas ya. Insyaallah yang ikuti dari awal insyaallah jelas sekali. Jadi inti daripada poin ke-37 ini sama dengan yang lalu nama dan sifat Allah ditetapkan sebagaimana hakikatnya. Cara mentakwilkannya yang benar adalah dengan meninggalkan takwil. Itulah cara penakwilannya yang benar. Dan kita tidak meniadakan sifat-sifat Allah serta tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian berikutnya, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, poin yang nomor ke-38. Nah, ini di antara poin yang oleh para ulama dikritisi dari kitab Aqidah Tohawiyah. Kenapa dikritisi? Karena lafaz-lafaz yang dipakai oleh Imam Tohawi di sini, lafaz-lafaz yang bisa menimbulkan banyak penafsiran. Bisa ditafsirkan benar bisa ditafsirkan salah. Tapi kita tetap husnudzon kepada Imam Tahawi bahwa maksudnya beliau adalah maksud yang benar. Karena di poin-poin yang lain beliau selalu menerangkan yang sebenarnya dalam masalah asma dan sifat. Maka dari itu dalam menerangkan tentang Allah Semestinya kita memakai lapat-lapat yang jelas Sehingga tidak menimbulkan salah pengertian Di situ beliau mengatakan Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatus sit kasairil mubtada'at <clears throat> Allah maha tinggi dari batas-batas dimensi-dimensi, unsur-unsur anggota tubuh dan perangkat-perangkat. Dan dia Allah tidak dibatasi oleh arah yang enam. Arah yang enam, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Sebagaimana yang berlaku pada makhluknya. Ini kata-kata beliau ini sangat global dan ini bukan termasuk manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tetap husnudan kepada beliau. Maksudnya adalah baik. Maksudnya adalah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tahunya dari mana maksud beliau baik. Kita tahunya dari poin-poin yang lainnya. Yang sebelumnya kemarin atau yang setelahnya nanti. Bahwa maksud beliau adalah benar. Karena di sini bisa menimbulkan kesalahpahaman. <clears throat> Orang bisa memahami kata-kata ini bahwa Allah tidak di atas. Iya kan? Dalam maksudnya beliau bukan gitu. Maksudnya beliau Allah tidak di atas itu maksudnya tidak dinaungi oleh sesuatu apapun. Bukan berarti beliau menafikan Allah di atas karena banyak dalil menyatakan Allah di atas, bahkan beliau sendiri di dalam poin-poin yang lainnya menerangkan Allah di atas. Kemudian juga Allah itu bebas daripada unsur-unsur anggota tubuh. Ini kata-kata bisa menimbulkan kesalahpahaman. Orang yang memahami seakan-akan mengatakan nanti Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan. Padahal maksudnya beliau bukan gitu. Maksudnya beliau, Allah punya wajah seperti di Quran, seperti di hadis. Allah punya tangan seperti di Quran, di hadis, cuman tidak sama dengan anggota tubuhnya manusia. Maksudnya gitu. Jadi ini diantara yang dikritik oleh para ulama. Maka dari itu di syarah-syarah kita tahawiyah atau komentarnya selalu dikomentari panjang lebar. Termasuk di kitab di komentarnya Syekh bin Bas. Antum lihat ya di cetakan Atibian itu itu diberi komentar oleh Syekh bin Bas panjang lebar. Bahwa poin ini tidak semestinya diungkapkan dengan model begini. Karena nanti bisa menyebabkan kesalahpahaman orang. Tapi kita tetap husnudun kepada Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala bahwa maksudnya beliau Allah tidak sama dengan makhluknya tanpa mengingkari sifat-sifat Allah yang memang ada. Allah di atas, tapi atasnya Allah tidak sama dengan atasnya makhluk. Karena kalau makhluk itu di atas, itu berarti dia itu mungkin ditopang oleh sesuatu atau dia dinaungi oleh sesuatu. Nah, Allah tidak seperti itu, tapi Allah tetap di atas. Seperti apa? Ya tidak tahu. Yang penting di atas. Seperti itu. Jadi Allah tidak di apa namanya tidak dikuasai oleh suatu tempat. Maksud Allah karena semua tempat adalah kecil. Nah, terus bagaimana? Nah, bagaimana itu tidak boleh pokoknya di atas. Loh, tidak masuk akal. Ya memang akal kita dangkal. Membahas bahas roh kita saja yang ada dalam tubuh kita kita tidak mampu. Apalagi bahas Allah Subhanahu wa taala lebih tidak mampu lagi. Kemudian mengenai anggota tubuh tadi, iya benar tidak sama dengan manusia. Tapi Allah tetap punya sifat-sifatnya, baik sifat sifatnya Allah ada berapa macam sih? Sifat apa? Sifat datia dan sifat fi'liyah. Yang ini juga sudah sering kita bahas. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah dan sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada poin ini, poin ini adalah kata-katanya menyalahi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tetap husnudzon kepada Al-Imam At-Tahawi bahwa maksud beliau adalah benar. Maksud beliau menetapkan sifat-sifat Allah tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari poin-poin yang lainnya. Ya. Jadi dalam akidah itu lafadznya harus lafadz yang jelas. Maka dari itu tentang sifat 20 Yang masyhur ya Allah, wujud, kidam, bakok dan yang lainnya Sifat 20 ini memang maknanya benar Tapi dalam hal akidah Apalagi dalam hal sifat Allah Kita jangan memakai akalnya orang Hasil rumusannya orang Tapi kita langsung pakai lafad-lafad dari Quran dan Sunnah dan sifat Allah bukan hanya 20 Sifat wajib bagi Allah Tidak banyak sifatnya Allah itu Walaupun ini benar Tapi dilarang kita memakainya Karena apa? Itu hasil rumusannya seseorang Rumusannya Abdul Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah ta'ala Yang beliau sendiri sudah taubat Akhir umurnya taubat Kembali kepada ajarannya salafus soleh Akidahnya salafus soleh Dan beliau sempat menulis beberapa kitab Tentang rujuknya beliau kepada manhajnya salafus soleh. Di antara kitab yang paling paling jelas menunjukkan beliau rujuk adalah kitab beliau berjudul Al-Ibanah. Itu paling jelas, paling gamblang. Yang sudah juga diterjemahkan, tapi bahasanya itu agak sulit dan agak berat. Sehingga terjemahannya itu kadang nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan maksudnya beliau. Kemudian berikutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Saya kira jelas ya. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru lagi <clears throat> yaitu tentang al-mi'raj. <clears throat> Isra dan Mi'raj. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal mi'raju haqqun. Peristiwa Mi'raj adalah benar. Waqat usriya بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperjalankan oleh Allah dan juga telah diangkat dengan jasadnya ke langit dalam keadaan terjaga, yaitu tidak tidur. إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء Kemudian Allah membawanya lagi ke tempat lain yang dikehendakinya. Allah memuliakannya sesuai dengan kehendaknya. Wa auha ilaihi ma auha. Dan Allah memberinya wahyu apa saja yang akan Allah wahyukan padanya. Maka dabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Fasallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Salawat Allah selalu terlimpahkan kepada beliau di dunia dan di akhirat. Jadi ini dimasukkan dalam akidah Isra dan Mi'raj. Karena ini juga merupakan beda antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Isra dan Mi'raj. Di situ dikatakan bahwa al-mi'raju haqqun. Peristiwa Mi'raj adalah benar. Demikian pula peristiwa Isra. Jadi ada dua, ada Isra, ada Mi'raj. Apa Isra itu? Isra al-Isra dari segi bahasa itu adalah as-sairu Perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Itu namanya Isra. Subhanallah ya, bahasa Arab itu kosa katanya luas sekali. Orang keluar perjalanan pagi hari ada namanya. Perjalanan sore hari ada namanya. Perjalanan malam hari ada namanya. Perjalanan akhir malam ada namanya. Kalau perjalanan pagi hari itu namanya adalah ghadwah. Kalau perjalanan sore hari roha. Seperti burung itu ya. Lau tawakkaltum allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu pitonan Jadi burung taghdu khimasan ghada keluar pagi perutnya kosong. Wa taruhu ruhu taruhu ulang sore perutnya kenyang. Demikian pula Isra perjalanan pada malam hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan Isra ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dalil mengenai Isra ini ada di surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu juga disebut dengan surat Bani Israel. Atau juga ada yang menyebut surat Subhan. Karena pembukanya adalah Subhanalladzi asra. Ayat 1 Allah berfirman Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekitarnya. Diberi barokah oleh Allah. Kita lihat ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kenapa kok ke Masjidil Aqsa? Kok tidak langsung saja ke langit? Kenapa mampir Masjidil Aqsa? Faedahnya banyak. Di antara faedahnya karena Masjidil Aqsa adalah merupakan kiblat yang pertama dan kiblat para nabi terdahulu. Masjidil Aqsa, kiblat yang dulu, Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah ketika di Masjidil Aqsa itu ketemu dengan para nabi. Tapi alamnya sudah alam lain ya. Ketemu dengan para nabi, bahkan beliau menjadi imamnya para nabi. Kemudian, kenapa kok Masjidil Aqsa? Kalau untuk masa sekarang kontemporer, berarti kita ini disuruh memikirkan Masjidil Aqsa. Ini peringatan, hai hey kaum muslimin, masalah Aqsa ini adalah masalah dunia internasional. Bukan masalah internal Palestina. Ini masalahmu seluruh dunia, Masjidil Aqsa. Bukan masalahnya orang Arab. Bukan masalahnya Hamas. Bukan masalahnya Ismail Haniyeh. Tapi masalahnya orang seluruh dunia, Masjidil Aqsa. Dan kita kaum muslimin semuanya wajib fardu ain untuk berupaya membebaskan Masjidil Aqsa semampu kita dengan harta, dengan tenaga, dengan doa, dengan air mata dan yang lainnya. Masjidil Aqsa. Yang mana sekarang sedang berada dalam cengkraman Yahudi. Kalau kita kembali ke sejarah, maka Masjidil Aqsa Palestina itu milik orang Islam, kaum muslimin. Yahudi tidak punya tempat. Dan sekarang mereka berusaha untuk menguasainya. Bahkan mereka ketika hendak menguasai Al-Aqsa, mereka membuat tragedi-tragedi sejarah. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk tinggal di sana. Terutama yang dikenal dengan kejadian apa? Holocaust, pembantaian Yahudi. Padahal itu tidak terbukti itu bohong saja ini Dan subhanallah orang-orang barat itu memberi sanksi yang besar kepada orang yang mengingkari Holocaust. Kan lucu, dibahas tidak boleh. Ini harga mati, harus percaya. Harus percaya rukun iman ini, holokus ini. <clears throat> mereka paling takut karena mereka itu bohong. Jadi mereka membuat apa namanya versi sejarah bohong pembantaian Yahudi sehingga orang merasa iba dengan Yahudi. Kasihan Yahudi ini, butuh negara yang aman. Kita kasih aja Palestina. Oh iya tidak apa-apa, kita kasih dengan Yahudi. Yang aneh kenapa yang dipilih kok Palestina, yang dipilih kok tidak di tempat lain? Di antara tujuannya untuk menanamkan benalu di tubuh kaum muslimin. Taruh sana itu, kasih penyakit orang Islam. Subhanallah. Yahudi itu sedikit beberapa gelintir. Kalau kaum muslimin bangkit, sekitarnya saja habis. Tapi kenapa kok tidak habis-habis? Apa kira-kira sebabnya? Sebab yang pasti orang Islam telah meninggalkan agamanya, Sebab yang kedua, karena ada penyakit wahan, Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Otomatis dah cinta dunia mewah, mati takut, eman nanti kalau mati. <clears throat> Masjidil Aqsa dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa membebaskan Al-Aqsa. Dan alangkah senangnya kalau kita benar-benar mati syahid ketika membela Al-Aqsa. Allahumma amin. Kemudian al-mi'raj. Al-mi'raj itu adalah alatus su'ud. Mi'raj itu adalah alat, alat untuk naik. Jadi mi'raj itu alat untuk naik. Semacam tangga itu namanya mi'raj. Jadi mi'raj itu alat untuk naik. Atau kalau sekarang ya banyak alat-alat untuk naik yang lebih modern. Seperti apa? Lift, Pakai lift. Maka dari itu Rasulullah Alaihi Wasallam ketika berkisah tentang Isra dan Mi'raj, kendaraan yang ditunggangi itu berbeda. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dijelaskan menunggangi buruk. Buruk. Sejenis kuda ada sayapnya yang cepat. Dia ini di mana kita memandang akhir pandangan kita langsung dia sampai ke sana. Jadi kita pandang ke mana? Paling akhir pandangan kita. Langsung dia sampai di sana. Tapi kalau mi'rad dari Masjidil Aqsa ke langit Sidratul Muntaha tidak disebutkan kendaraannya apa. Yang disebutkan tsumma Jabi. Kemudian aku dibawa naik. Jadi tidak ada bukan pakai buruk lagi dibawa naik. <clears throat> Entah naiknya pakai lift model apa, wallahu alam. Yang jelas lift-lift yang ada sekarang diantaranya niru-niru seperti ini. Dan kita tambah iman dengan adanya bukti-bukti. Kalau dulu mungkin hanya eskalator, tangga berjalan. Sekarang ada lift sampai ke tingkat 200 bisa. Kita tambah yakin. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mi'raj, naik dengan alat tertentu, model apa bentuknya, wallahu a'lam. Dan semua ini terjadi dalam satu malam. Berangkat malam itu pulang malam itu sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ketemu Allah. Ketemu Allah langsung. Ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang paling tinggi ya, malaikat nggak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat keindahan yang luar biasa. Beliau tidak bisa menceritakan keindahannya, warna-warni yang sulit untuk diceritakan. Keindahan yang luar biasa. Hanya saja apakah eh, dalilnya mi'rad? Kalau dalil mi'rad itu di surat An-Najm. An-Najm ya. Mulai ayat 1 sampai ayat 10 itu panjang lebar kisah tentang al-mi'raj. Kalau Isra surat Al-Isra, kalau Mi'raj An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu الْقُوَى quwa مِرَّةٍ mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana dan seterusnya. Jadi itu dalil tentang Mi'raj. Kemudian Isra dan Mi'raj adalah hak. Orang yang mengingkari Isra dan Mi'raj, menganggap itu mustahil, tidak masuk akal, kafir. Karena Isra dan Mi'raj itu mutawatir. Jadi kalau orang tidak percaya, kafir. Kalau orang menakwilkannya, saya percaya Isra dan Mi'raj, cuma ditakwil-takwilkan. Ini tersesat, bol. Ya, tersesat. Dan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi ditegaskan dengan rohnya dan badannya. Apalagi Allah mengatakan subhanalladzi asro bi 'abadihi badannya, hambanya. Yang menjadikan beda pendapat masalahnya badannya itu loh. Kalau roh saja Insya Allah tidak ada khilaf. Kalau dengan rohnya saja tidak ada khilaf, gampang seperti orang mimpi. Yang jadi masalah itu dengan badannya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi kita percaya. Kalau hanya rohnya saja gampang. Seperti orang mimpi, kemana-mana bisa. Tapi dengan badannya, bayangkan malam itu juga. Berangkat sampai ke langit, malam itu juga turun. Itulah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Bahkan sebelum berangkat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itu malaikat Jibril apa namanya membelah dada beliau dulu. Beliau pernah dibelah dadanya ya. Di antaranya dua kali. Ada yang mengatakan lebih. Yang pertama ketika usia empat tahun. Ketika masih berada dalam asuhan uh, Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ketika hendak Isra dan Mi'raj ini dibersihkan dulu, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, kotorannya setan dikeluarkan, dimasukkan lagi. Bersih. Memang dikondisikan untuk siap bertemu Allah dan menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi badannya, rohnya dan jasadnya terjaga. Kemudian oleh Allah diajak naik sekehendaknya Allah, diberi kemuliaan oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa dan Allah memberikan wahyu di antaranya salat lima waktu. Yang mula-mula 50 waktu, kemudian ketika Rasulullah turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, "Wahai Rasulullah, umatmu tidak akan mampu." Saya sudah pengalaman menghadapi Bani Israel. Minta keringanan. Lalu Rasulullah kembali ke Allah minta keringanan dan Allah memberikan keringanan dalam sebagian riwayat 5, sebagian riwayat 10, Mungkin kalau 10 itu global. Lalu turun, umatmu tidak mampu, minta keringanan lagi, kembali, kurang itu lima lima lima lima lima sampai tinggal lima, Lalu Nabi Musa mengatakan wahai Rasulullah, umatmu tidak mampu minta keringanan. Rasulullah bilang aku malu pada Allah, dah banyak keringanannya Allah. Kemudian Allah berfirman bahwa memang itulah yang telah difardukan oleh Allah lima waktu. Ini orang-orang yang memang tidak suka dengan Quran dan Sunnah ngingkari. Ini kok kayak guyonan sih ini. Apakah Allah tidak tahu kalau umatnya Nabi Muhammad tidak mampu? Ataukah Nabi Muhammad kalah pinter dengan Nabi Musa? Jadi orang kalau ada niatnya jelek ya, itu selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Kalau kita tidak, Allah Maha tahu, Rasulullah pinter, lebih pinter dari semua nabi. Tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Memang ceritanya dibuat kayak gitu. Ada ceritanya. Kan kalau nggak ada ceritanya kan tidak enak kan? Kita langsung masuk surga, masuk neraka bisa enggak? Bisa. Cuma enggak ada ceritanya. Ceritanya hidup dulu 60 tahun berbuat tulin hal itu, ujung-ujungnya ya surga dan neraka. Jadi ada ceritanya dulu. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah yang menjadi masalah sekarang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah atau tidak? Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahkan di kalangan salafus soleh bahkan di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagaimana firman Allah di ayat nomor 11, maka dzabal fuadu ma ra'a. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi yang dilihat itu hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ini maksudnya apa? Sebagian ahli tafsir mengatakan Maka dabal fuadu ma ro'a yaitu bahwasanya Rasulullah itu benar-benar menerima wahyu dengan telinganya, dengan hatinya dan dengan penglihatannya. Sehingga semakin mantap ketika menerima wahyu itu. Sehingga Rasulullah tidak pernah ragu-ragu sedikit pun. Jadi langsung di situ Muntaha ya. Dengar langsung dengan telinganya, hatinya dan penglihatannya. Cuman yang dilihat itu apa? Yang dilihat adalah ayatullah al-azimah, tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat hebat. Ini diantara maknanya. Melihat Sidratul Muntaha yang demikian indah, luar biasa, war, luar biasa warna-warni tidak bisa diceritakan. Sehingga beliau tambah yakin, tambah mantap dengan yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau karena hatinya tidak bisa mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini diantara tafsiran ayat ini. Di antara tafsirannya ayat ini pula ayat 11 Maksudnya adalah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah dan berbicara langsung dengan Allah. Melihat Allah dan berbicara langsung dengan Allah. <clears throat> dan ini yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Banyak ulama milih yang ini. Wa hadha ikhtiyaru minal ulama. Ini pilihannya kebanyakan ulama. Kalau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di lebih cenderung yang pertama tadi. Yang dilihat adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa sehingga beliau benar-benar tambah yakin dengan wahyu yang beliau terima. Kemudian di antara tafsiran ayat ini pula wa annal murada bihi Jibril alaihi salam. Maksudnya adalah Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. <clears throat> Itu menurut tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kemudian di antara sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah melihat Allah, sahabat Anas. Kemudian juga Al-Hasanul Basri serta Ikrimah dari kalangan mufassir. Itu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah. Yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu adalah Ibnu Mas'ud dan Aisyah. Ibnu Mas'ud dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dilihat adalah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. <clears throat> Maka dari itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan melihat Allah, ada yang mengatakan tidak. Hanya melihat cahaya. hilang. Tapi subhanallah para sahabat tidak tidak sampai berpecah belah. Padahal ini boleh dikatakan masalah prinsip ini akidah, tapi mereka tidak pecah belah. Masalah ketika Isra dan Mi'raj ya melihat Allah. Ada pula yang mengatakan melihat dengan mata kepala, ada yang mengatakan melihat dengan mata hati, ada yang mengatakan melihat cahaya. Seperti itu. Alasan khilaf. Yang rojih mana? Wallahu alam yang rojih. Yang jelas pokoknya kita iman bahwa Rasulullah SAW itu mendapat wahyu dengan sebenarnya ketika Isra dan Mi'raj. Adapun bertemu Allahnya apakah dengan mata kepala atau dengan mata hati, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita iman dan kita menghargai semua pendapat para sahabat tersebut. Karena pembahasannya ini panjang. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah setelah beliau berbicara tentang Isra dan Mi'raj tadi, beliau menutup dengan fasallallahu wasallama fil akhirati wal ula. Itu semoga salawat dan salam Allah tercurah pada beliau di dunia dan di akhirat. Jadi ini termasuk haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat kepada beliau. Ini haknya beliau. Sholawat, Bahkan sholawat ini diperintahkan Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Hai orang-orang beriman Bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam Anjuran Dan solawat yang paling afdal adalah Yang kita baca dalam solat Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Dan seterusnya Yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah Dan kita solawat satu kali kepada beliau Maka beliau Allah bersolawat kepada kita Sepuluh kali Memuji-muji kita setelah selesai pembahasan masalah Isra dan Mi'raj, ada kisah menarik. Pagi harinya Rasulullah cerita kepada orang-orang. Tadi malam saya mengadakan perjalanan dari sini Mekah ini ke Palestina terus ke langit dengan badan saya. Subhanallah banyak yang tidak percaya. Sehingga banyak yang murtad. Karena Rasulullah mengatakan dengan badannya. Kalau rohnya saja Ya semuanya percaya, gampang, mimpi. Ini dengan badannya, banyak yang tidak percaya. Tapi orang yang beriman dengan iman yang benar-benar jujur dan ikhlas, tambah yakin, tambah percaya. Di antara mereka adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar ketika mendengar ini, beliau tambah yakin. Kata sahabat Abu Bakar, fa in kana qalahu fa Kalau memang Muhammad mengatakan begitu, maka saya percaya. Memang seperti apa yang dikatakannya itu. Bahkan Rasulullah sempat diuji, "Eh Muhammad, kalau kamu bilang kamu ke Masjidil Aqsa, tolong ceritakan kepada Masjidil Aqsa seperti apa? Jumlah tiangnya ada berapa?" Langsung Allah ditampakkan ke beliau, modelnya gini, gini, jumlah tiangnya sekian. Tapi mereka tetap tidak percaya, memang bangkang. Lalu beliau juga ditanya, ketika kamu perjalanan itu, kamu lihat ada kafilah di mana saja yang dalam perjalanan. Rasulullah bilang, ada kafilah lewat daerah ini, daerah itu. Dan betul semuanya. Jadi barangnya kita sekarang naik pesawat, jangan ya kelihatan kan? Mungkin pendek apa? Jaraknya pendek, kelihatan ini ada orang lewat siapa, rombongannya siapa, tahu semuanya. Tapi mereka tidak mau iman. Orang kafir itu memang maunya tidak iman, hanya nguji-nguji saja mencari kelemahan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sahabat Abu Bakar iman dan menurut sebagian riwayat dari sinilah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Orang yang imannya sangat tinggi yang banyak percayanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah disambung pada waktu yang lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk akhwatnya bisa lewat SMS seperti biasanya. Fadl, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau boleh ditanyakan langsung aja Tidak usah tulisan ya Kalau ada yang mau nanyakan, pantul Tapi sesuai dengan materi Silakan. Kalau ada atau jelas keterangannya? atau silakan. pernah dengar itu ada cerita bahwa perjalanan Isra itu Nabi pernah melihat apa? Eh, neraka gitu. Itu ceritanya itu gimana? Terus apakah berarti bahwa neraka itu sudah diisi dari sejak zaman dahulu? Iya. Jadi pertanyaannya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat neraka. Bahkan juga melihat surga. Apakah sudah ada isinya? Para ulama mengatakan itu adalah gambaran nanti yang terjadi hari kiamat. Karena kan belum ada hisab, belum ada adab. Itu adalah gambaran yang akan terjadi nanti hari kiamat. Kemudian juga beli uh, surga dan neraka sudah ada itu akidah kita surga dan neraka sudah ada al jannatu wan naru makhluqatan sudah ada dan Allah mengatakan itu di dalam Quran dengan memakai lafaz-lafaz fi'il madhi kata kerja bentuk lampau past neraka itu uiddat lil kafirin telah disediakan untuk orang kafir kalau surga uiddat lil muttaqin telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah ada ya. Cuman apakah sudah ada penghuninya? Seperti yang beliau lihat, itu sebagian ulama mengatakan itu adalah gambaran yang akan terjadi hari kiamat nanti. Dan surga itu menurut pendapat yang benar ahli sunnah wal jamaah tempatnya itu di langit surga. Kalau neraka tempatnya di dalam bumi. Bumi yang ketujuh. Fil ardis sufla fil ardi sabi'ah alla inna kitabal fujari fi sijin itu namanya sijin tempat yang yang eh, sempit yang pengap seperti penjara kemudian kenapa Rasulullah ketika di atas kok bisa melihat katanya neraka itu di bawah tapi kenapa Rasulullah melihatnya ketika itu ada Mi'raj iya ya mudah ya Allah menjadikan pandangannya beliau itu tajam sehingga bisa melihat yang bawah Persis seperti kita naik pesawat, kita di atas, kita bisa melihat yang di bawah. Bahkan sekarang ini ada planet-planet, pesawat-pesawat ulang-alik ada di antariksa sana, itu bisa lihat bumi. Bisa lihat kota Malang sampai rumah kita kelihatan. Seperti itu. Itu contoh-contoh saja. Jadi begitu. Kemudian ini ada pertanyaan. Saya jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana hukum merayakan Isra dan Mi'raj Dalam Islam itu Lebaran Hari Raya hanya ada dua ya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Atau Atau juga Hari Raya seminggu sekali Jumatan Yang lainnya itu tidak ada dalam Islam Jadi kita dianjurkan mencari kesibukan lain Mungkin punya alasan itu supaya kita tidak lupa dengan Nabi, ingat Nabi. Ya, diajarkan sirah Nabi. Pengajian sirah. Cinta Nabi itu jangan setahun sekali. Cinta Nabi itu satu hari 24 jam. Satu minggu 7 hari. Satu bulan 30 hari. Lengkap. Tanya, ada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para nabi. Apakah ini menunjukkan bahwa para nabi punya kehidupan di alam lain sebagaimana Nabi Musa yang berbicara dengan nabi tentang jumlah sholat. Syukron. Ya. Jadi para nabi itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Di antaranya apa? Nabi itu sholat di kuburannya. Ini hadisnya sahih Al-anbiya ahya yusalluna fi kuburihim. Para nabi itu hidup dan mereka salat di kuburan mereka. Hadis sahih. Hadis sahih. Jadi ada beberapa khususnya kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi yang tidak dimiliki oleh selain para nabi. Orang mati syahid saja itu hidup, mati atau tidak? Orang mati syahid itu hidup, wala الذين قتلوا qutilu سبيل الله أمواتا bal ahya. Jadi orang mati syahid enggak mati hidup. Lah kalau orang mati syahid aja hidup, apalagi nabi. Nabi sama orang mati syahid derajatnya tinggi siapa? Tinggi nabi. Kan derajatnya kan pertama-tama sholihin, baru syuhada, kemudian siddiqin lebih tinggi lagi. Kemudian setelah itu baru nabi paling tinggi. Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin Jadi para Nabi itu hidup Sholat di kuburannya Cuman alamnya alam lain Alamnya alam lain Dan kita tidak boleh minta-minta ke Nabi Tidak boleh, dilarang, syirik Cuman ini keistimewaan mereka Adapun ketika Rasulullah SAW bertemu dengan para Nabi Sholat menjadi imam mereka itu dalam dimensi apa? Itu yang kita tidak tahu. Bisa jadi Rasulullah masuk dalam dimensi mereka. Seperti Rasulullah SAW ketika ketemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro. Apakah Rasulullah keluar dari dimensi manusia menuju dimensi malaikat? Ataukah malaikat Jibril keluar dari dimensi malaikat menuju dimensi manusia? Ada beberapa kemungkinan. Ya. Wallahu alam, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang dikabulkan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyaha, la yasrif anna sayyaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk menuju akhlak yang baik dan jauhkanlah kami daripada akhlak yang buruk. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Wahai Allah yang memberikan kemudahan kepada semua yang sulit Jadikanlah semua kesulitan yang kami hadapi menjadi mudah Tidak ada kemudahan kecuali yang kau jadikan mudah Semua yang sulit kalau engkau berkehendak engkau menjadikannya mudah Ya muqallibal qulub tabbit qulubana ala dinik wahai Allah yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala